menuju ke surga. Para ulama menyebutkan ada dua tafsiran tentang makna menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama. Tafsiran yang pertama maknanya adalah secara zahir, berjalan dari rumahnya menuju ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Tafsiran yang kedua, maknanya adalah yaitu usaha untuk mendapatkan ilmu. Jadi yang dinamakan dengan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama adalah usaha untuk mendapatkan ilmu seperti mencatat ya, seperti memahami, seperti menghafal, seperti menulis dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu agama bukan hanya sekedar berjalan dari rumah menuju ke majelis ilmu agama tetapi lebih dari itu dia mencatat dia menulis dia berusaha memahami dia menghafal dan seterusnya usaha untuk mendapatkan ilmu agama ketika dia berjalan menuju ke majelis ilmu ya, kemudian dia mencatat dia perhatikan dia hafalkan maka itu adalah jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di subuh eh, Senin ya, kita akan eh, meneruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmizi rahmatullahi taala alaihi. Dan kita sampai di bab ke-43 ya, bab ke-43 Babun majaa fi sawmi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang berkaitan tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dan bab ini sangat pas dengan kondisi atau keadaan kita sekarang, yaitu kita sudah berada di bulan Sya'ban ya. Yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya dan sebagai pembuka atau mukaddimah untuk puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Ya, jadi ini adalah termasuk eh, apa namanya judul yang pas yang tepat untuk kita bahas yaitu tentang puasa. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpuasa? Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak Hafizullah taala. Beliau mengatakan di syarahnya Aqadal musannifu rahimahullahu hadihi at-tarjamah li bayani shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wajibi wal mustahabbi. Beliau mengatakan penulis membikin judul ini yaitu Imam Tirmidzi untuk menjelaskan puasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Sama saja atau baik ya, puasa itu sawaun maka namin humutakarliron bitakarruril asabi kasiyamil itsnaini wal khamis. Baik puasa beliau itu berulang-ulang dengan bergantinya pekan seperti puasa Senin dan Kamis ya. Ini adalah puasa sunnah ya yang berulang-ulang tiap pekan. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sunnah ya puasa sunnah Senin dan Kamis yang berulang-ulang tiap pekan. Ya. Banyak sekali ya, keutamaan ya, seseorang yang membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau puasa pada hari Senin maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu fihi au unzila alayya fihi Hari tersebut yaitu hari Senin adalah hari yang aku dilahirkan padanya dan juga hari yang aku diutus atau hari yang aku diturunkan wahyu. Ya, jadi itu adalah hari yang spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau ya, berpuasa pada hari tersebut, yaitu hari yang dimana dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, atau hari yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan wahyu kepada kepada beliau. Dan juga diantara keutamaan puasa Senin adalah sebagaimana yang disebutkan ya, di hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis, fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihadapkan amalan-amalan ya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku menyukai dihadapkan amalanku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi setiap uh, Senin dan Kamis maka amalan-amalan akan diperlihatkan, akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika seseorang itu ya amalannya dihadapkan kepada Allah dan dia dalam keadaan berpuasa, maka ini adalah sebuah <clears throat> keistimewaan dan sebuah kelebihan. Sebagaimana Rasulullah SAW suka senang mencintai amalan beliau diangkat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ber, berpuasa. Kemudian kita lanjutkan, Syekh mengatakan, "Au kana mutakarriran bi syuhur." Atau puasa ini berulang-ulang dengan bergantinya bulan, ya, dengan bergantinya bulan. Wa huwa siyamu thalathati ayyam min kulli syahrin yaitu puasa tiga hari tiap bulan ya. Kalau tiap pekan Senin dan Kamis. Kalau tiap bulan maka tiga hari, bebas hari apa saja ya, tiga tiga hari. Ini juga sebagaimana ya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kekasih beliau mewasiatkan Abu Hurairah dengan tiga hal. Di antaranya adalah puasa tiga hari tiap bulan. Ya puasa tiga hari tiap bulan dan inilah kadar minimal seseorang itu puasa sunnah tiap bulan yaitu tiga, h tiga hari. Kemudian Syekh melanjutkan, alka kana mutakarriran bitakarruris sanawat. Atau puasanya adalah yang berulang dengan bergantinya tahun. Ya. Wa minhu siyam syahri Ramadan. Di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Yang ini berulang-ulang setahun satu bulan. Setahun sekali sah, saja. Wahwa ruknun min arkanil Islam dan puasa bulan Ramadan adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Wa kadzalika siyami ba'dil ayyam kasiyami yawmi Asyura wa nahwi dhalik. Demikian juga yang berulang tiap tahun ya, seperti puasa sebagian hari, seperti puasa pada hari Ashura. Ashura ya, diambil dari kata ashar, 10. Maksudnya adalah puasa di bulan di tanggal 10 Muharram. Seperti juga yang berulang tiap tahun adalah puasa Tasu'a, yaitu puasa setiap tanggal 9 Muharram dan ini berulang cuma setahun seka, setahun sekali. Kemudian Syekh menyebutkan wasaumu asluhu fil lughah al-imsak wal man'u wa habasun nafsi. Puasa pada asal bahasa atau secara bahasa pada asalnya maknanya adalah menahan dan mencegah diri. Menahan dan mencegah diri. Jadi kalau kita misalnya tidak ingin berdusta, lalu kita tahan nisan kita, maka itu namanya puasa, yaitu secara bahasa kita berpuasa agar jangan sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Maksudnya apa? Kita menahan diri kita untuk tidak ber berdusta. Maka dinamakan dengan puasa secara bahasa. Contoh yang lain, kita menjaga diri kita, mencegah diri kita ya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Kita tahan, kita berusaha diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia maka kita disebut dengan berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan yang sia-sia karena puasa saum secara bahasa adalah mencegah atau menahan di diri adapun secara istilah syara yang kita akan bahas sekarang puasa maknanya adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila guru syamsi Puasa secara syar'i, istilah syariat adalah menahan diri untuk tidak mengerjakan pembatal-pembatal puasa. Menahan diri untuk tidak melakukan pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri yang sebelumnya adalah halal, boleh ya makan dan minum. Ketika dia berpuasa maka tidak boleh ya makan, minum, ya, kemudian berhubungan suami istri dan seterusnya. Maka ini dinamakan dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi kita menahan pembatal-pembatal puasa tersebut sejak startnya, mulainya ya dari terbit fajar sampai tenggelamnya mata matahari. Ini adalah definisi puasa secara syar'i yaitu seseorang menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum ya, kemudian uh, apa? berhubungan suami istri sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian Syekh menyebutkan keutamaan berpuasa. Beliau mengatakan wasiyamu madrasatun tarbawiyatun imaniyatun yatalaqqa fihi ahlul iman al-ibar al-azimah wa durus al-balighah. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqum Syekh menyebutkan puasa adalah madrasah, adalah sekolah, pendidikan keimanan. Ya. Puasa adalah madrasah, sekolah pendidikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang paling tepat, yang paling uh, tepat kita lakukan adalah berpuasa, yaitu berpuasa sunnah, terlebih puasa di bulan Ramadan. Maka inilah waktu yang paling utama, yaitu bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa sebagai mukaddimah, sebagai latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Jadi Syekh menyebutkan bahwa puasa adalah madrasah, adalah sekolah pendidikan keimanan. Kita ingin me menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingin melatih kesabaran diri kita, ingin uh, keadaan kita itu rapi ya, atau apa namanya eh, dia berusaha untuk meninggalkan yang dilarang yang sebelumnya adalah halal ya maka itu termasuk pendidikan pendidikan kita agar kita bisa sabar ya agar kita bisa menahan diri yang sebelumnya halal menjadi ter terlarang yatalaqqa fihi ahlul iman al al azimah wad durus al yang mana belajar ya pada puasa tadi ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar apa? Pelajaran-pelajaran yang besar dan pelajaran-pelajaran yang mendalam yang terkandung di dalam puasa, seperti bersabar ya. Bersabar terbagi tiga Yang pertama adalah bersabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakan. Maka seseorang yang berpuasa akan melatih tiga jenis sabar ini. Yang pertama, karena dia berpuasa, otomatis dia sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya pula, dia menahan dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika berpuasa dia dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri yang itu adalah kelezatan, kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan dunia. Tetapi dia tidak lakukan karena berpuasa. Maka dia bersabar dalam menjalankan maka dia bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Ketika dia berpuasa maka akan mendapatkan kehausan, kelaparan, capek, letih dan seterusnya. Maka ini termasuk sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakan dia capek, dia kelaparan, kehausan dan seterusnya. Maka untuk melatih kesabaran kita yaitu dengan ber, berpuasa. Kemudian Syekh menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan berpuasa yang paling agung yang paling besar. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian la'allakum tattaqun." agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis ibadah yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Takwa makna ringkasnya adalah al-imtithalu awamirillah wajitinabu nawahihi. Menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang berpuasa, maka dia menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan berpuasa juga dia meninggalkan larangan-larangan Allah di dalam puasa seperti makan, minum, hubungan suami istri. Maka seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takwanya semakin meningkat, maka caranya adalah dengan ber, berpuasa. Dan sangat sering kita mendengar para khatib ya berkhutbah di hari Jumat menjelaskan tentang keutamaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan takwa yang paling besar adalah takwa sebagai jalan keluar segala kesulitan seorang hamba. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan juga Allah akan memberi rizki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga maka ini adalah keutamaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih di masa sulit sekarang di masa yang semuanya serba sulit ya bahkan keluar rumah pun kita merasa tidak aman bahkan mungkin sebagian orang pun akan sulit mendapatkan rizki maka cara dia agar tetap mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala di masa sulit sekarang, maka caranya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah puasa. Terlebih kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Waktu yang luang, tidak terlalu capek ya, tidak kerja, maka pergunakan untuk berpuasa sunnah. Terlebih lagi kita berada di bulan Sya'ban yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban ya dan juga sebagai mukaddimah latihan untuk menghadapi puasa selama sebulan penuh. Maka ini adalah waktu-waktu yang bagus, waktu-waktu yang tepat yang pas untuk mengerjakan puasa sunnah. Karena kita banyak menghabiskan waktu di dalam rumah tidak capek ya, maka puasalah. Terlebih adalah puasa di bulan di bulan Sya'ban. Jadi ini adalah keutamaan yang paling utama dari seseorang yang berpuasa yaitu akan meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberi jalan keluar untuknya. Nah, kemudian jalan keluar apa? Perhatikan perkataan sahabat sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas mengatakan, "Makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah." Yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan juga jalan keluar dari segala kesulitan akhirat. Maka seseorang yang mendapatkan kesulitan di dunia, dia merasakan kesulitan sempit rizkinya, ya, tidak lapang hatinya dan seterusnya, maka caranya adalah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesulitannya eh, segala bentuknya dan jenisnya akan Allah mudahkan ya. Terlebih Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat kelak dan kesulitan yang ada di akhirat lebih besar, lebih mengerikan dibandingkan kesulitan yang ada di dunia. Ya, kesulitan yang ada di, yang ada di akhirat itu lebih besar, lebih mengerikan, lebih menakutkan dibandingkan dengan kesulitan yang ada di dunia. Kesulitan yang ada di dunia ketika kita mendapatkannya, mentoknya dia akan hilang ketika dia meninggal dunia. Maka tidak akan mengiringi ke dalam kubur kesulitan dunia tersebut, tetapi kesulitan akhirat. Ya, kekhawatiran mendapatkan kesulitan akhirat akan dia dapatkan bukan cuma di dunia, di alam kubur ya. Wal billah dia disiksa misalnya di kubur karena mendapatkan kesulitan yang ada di dalam kubur karena dia adalah pelaku maksiat misalnya kemudian akan berlanjut dengan kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat kelak. Puncaknya adalah dia mendapatkan nya Allah Subhanahu wa taala wa billah. Maka para jemaah sekalian ya, para pemirsa Rifkon TV dimanapun Anda berada di masa sulit sekarang, maka hendaknya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan Fahwa ta'atun jalilatun tagrusu fil qulubi taqwallah wa yuhyi fil qulubi quwwatas silati billahi azza wa jalla wa tab'athu fin nufusil bu'da anil haram wattiqa'il atham wa huwa junnatun li sahibih. Syekh menyebutkan puasa adalah ketaatan yang besar yang menancapkan di hati-hati manusia ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar keutamaan yang paling utama dari berpuasa adalah menancapkan di hati kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan di dalam hati kekuatan atau kuatnya hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang ingin memperkuat hubungannya, menjalin erat hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala agar semakin dirinya dekat kepada Allah maka caranya adalah dengan ber, berpuasa. Wa tab'atsu fin nufusil bu'da 'anil haram wattiqa'il atham. Dan membangkitkan di dalam diri diri manusia atau orang yang berpuasa jauh dari perbuatan haram dan menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini adalah juga termasuk Tips atau cara bagaimana seseorang itu meninggalkan perbuatan maksiat Terlebih adalah maksiat yang berkaitan dengan kemaluan Dengan syahwat Ketika ada seseorang yang diberi bala ya, Susah meninggalkan perbuatan lewat syahwatnya ya, Entah dengan berzina kah Intinya adalah uh, segala dosa yang berkaitan dengan syahwat Maka caranya agar dia bisa untuk menghindarinya ya, Agar dia bisa untuk menangkalnya maka adalah dengan berpuasa. Ya, dengan ber, berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ya mengatakan kepada para pemuda ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu wa ahsan lil farji fa illam yastati fa alaihi bisiyam. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan ya, maka hendaklah dia untuk menikah. Kenapa menikah ya? Karena dengan menikah seseorang akan menjaga akan terjaga pandangannya dan juga akan terjaga kemaluannya. Maka kalau kalian tidak mampu untuk menikah, maka Rasulullah SAW memberikan tips berikutnya untuk berpuasa. Karena puasa, eh, karena menikah adalah ibadah yang bisa membuat seseorang syahwatnya terjaga, syahwatnya tersalurkan dengan yang halal. Ya. Kemudian kalau dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa menikah ya, karena keterbatasan ekonomi misalnya, maka Rasulullah SAW memberikan tips untuk berpuasa agar syahwatnya bisa dikendalikan, agar syahwatnya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita tahu bahwa sumber keburukan sumber penyimpangan atau terjatuhnya hamba-hamba Allah ke dalam maksiat dengan dua hal. Pintu keburukan itu dua hal. Pertama adalah pintu syahwat, yang kedua adalah pintu syubhat. Maka pintu syahwat dikendalikan dengan ibadah-ibadah seperti menikah, seperti dengan juga ber, berpuasa. Maka ketika seseorang itu menikah ataupun dengan berpuasa, maka dia sudah menutup pintu keburukan yang paling besar yang orang banyak terjerumus di dalamnya yaitu dengan ber, berpuasa. Maka puasa adalah membuat seseorang bisa mengendalikan syahwatnya agar dia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jannatun Dan puasa itu adalah benteng bagi orang yang mengerjakannya. Dan kita tahu bahwa banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena lisan dan kemaluan lisan dan kemaluan ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an aktsari ma yudkhilun nasal jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al famu wal faraj kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang penyebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah menjawab dengan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kemudian sebaliknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang penyebab yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka Rasul menjawab alfamu wal alfamu wal faraju. Alfamu wal faruju, yaitu disebabkan dengan Eh, lisannya dan juga kemah kemaluannya. Maka seseorang yang senantiasa berpuasa, maka dia berusaha juga untuk mengendalikan syahwatnya agar tidak dia gunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita mengetahui bahwa ada seseorang yang sulit ya mengendalikan syahwatnya. Ada yang di, dia diberikan bala sulit untuk mengendalikan syahwatnya. Dia bertaubat mengulangi lagi, bertaubat mengulangi lagi maka di antara tipsnya adalah dengan memperbanyak puasa, puasa sun, sunnah. Kemudian eh, para pemirsa Rifkon TV dimanapun anda berada, maka eh, kita bisa simpulkan bahwa seseorang yang berpuasa ya, maka dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Ya. Kita akan sebutkan keutamaannya sebagaimana eh, penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh tadi. Yang pertama adalah Eh, keutamaan berpuasa at-ta'abbud eh, afwan an-nasiyama min akbaril auni ala taqwa ala Allah taala ya jadi kita bisa simpulkan dari perkataan Syekh tadi bahwa puasa adalah paling besar ya penyebab seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sangat membantu seseorang sangat bertakwa kepada Allah adalah dengan ber, berpuasa. Karena puasa itu adalah memiliki pengaruh yang mengagumkan dalam menjaga anggota-anggota tubuh kita, ya anggota-anggota tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga lisan kita, ya. Karena seseorang yang berpuasa, dia semakin termotivasi untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga lisannya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga hatinya ya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang membiasakan dia dirinya berpuasa, puasa sunnah terlebih adalah puasa wajib, maka pengaruhnya adalah pengaruh yang, yang besarnya adalah dia mampu untuk menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang kedua adalah seseorang dengan berpuasa dia at-ta'abbud lillahi ta'ala tarki syahawatin nafsi wa ma'lufatiha wa fi hadza yatajalla sidqu muhabbatil abdi li rabbih wa ta'zimuhu lah wal timasu ridwani haitsu qaddama ma yuhibbu Allah wa yardahu ala ma tashtahihi nafsuhu hawa jadi di antara keutamaan yang di antara keutamaan puasa yang kita bisa simpulkan dari perkataan Syekh adalah bahwa seseorang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya dengan meninggalkan syahwat-syahwat dirinya dan meninggalkan kelezatan-kelezatan syah syahwat. Padahal sebelumnya dihalalkan, dibolehkan seperti makan, minum, berhubungan badan ya. Ketika seseorang berpuasa, maka dia beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan syahwat-syahwat yang halal tadi, seperti makan, minum dan berhubungan suami is, istri. Dan disinilah ya letak munculnya atau nampaknya kejujuran kecintaan hamba kepada Robnya ya kecintaan seorang hamba kepada Robnya dan juga nampaknya eh, kejujuran atau kebenaran dirinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kenapa karena dia mendahulukan perintah Allah dibandingkan mendahulukan dirinya. Dia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia inginkan, terhadap eh, terhadap semua kelezatan yang dia inginkan seperti makan dan minum dan juga berhubungan suami istri dia tinggalkan perkara-perkara demikian karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga karena mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala maka dengan berpuasa nampaklah kejujuran kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan semua yang dia inginkan yang halal sebelumnya yang lezat-lezat sebelumnya dia tinggal dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian di antara keutamaan puasa juga yang kita bisa simpulkan adalah as-sawmu as-sawmu tarbiyatun lil iradah wa jihadun lin nafsi wa ta'widun ala sabri bahwa Puasa adalah mendidik keinginan-keinginan yang ada di dalam kita, diri kita. Maka kita tidak bebas menginginkan segala sesuatu ketika kita berpuasa. Kita tidak boleh lagi ya untuk makan, ya untuk minum, untuk berhubungan suami istri ya. Kenapa? Karena kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama halnya adalah dia membiasakan dirinya untuk bersabar ketika dia ber, berpuasa. Maka uh, puasa adalah latihan yang sangat efektif Ya, latihan yang sangat efisien ya untuk mendidik kita agar kita senantiasa bersabar. Entah bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, entah bersabar untuk meninggalkan maksiat ya. Kemudian untuk untuk apa? Untuk e, bersabar juga dalam e, menghadapi takdir Allah yang tidak mengenakkan, Karena ketika dia bersabar otomatis dia akan capek, dia akan lemah ya, dia akan apa? E, Eh, letih dan seterusnya. Maka ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak yang tidak mengenakan. Namun ya, semua keutamaan tadi bertakwa kepada Allah dia akan dapatkan ya, dia bisa melatih kesabaran dia, kemudian dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang berpuasa kecuali berpuasa juga anggota badannya ya. Bukan hanya sebatas pembatal-pembatal puasa, maka matanya juga berpuasa, lisannya juga berpuasa, tangannya juga berpuasa, kemaluannya juga berpuasa. Semua anggota tubuh dia dia tidak gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar untuk menahan lapar dan haus saja, bukan. Tetapi matanya dia juga berpuasa, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak menggunakan ya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemaluannya dan seterusnya ketika seorang hamba puasa dari pembatal puasa dia menahan diri dari pembatal puasa dan juga menahan diri anggota tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti matanya, lisannya dan kemaluannya maka dia akan bertakwa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Syekh menyebutkan bahwa wasiyamu nau'an puasa itu ada dua dua macam saumun anil mufattiratil lati hiya at-ta'am wasyarabu wa syahwatul farji fahadha fardun 'alal ibadi fi nahari ramadan min tulu'in fajri ila ghurubi syamsi fi kulli yaumin min ayyamih puasa terbagi dua yang pertama adalah puasa dari pembatal pembatalnya yaitu berupa makanan, minuman dan juga sahwat kemaluan seperti berjima. Maka ini adalah kewajiban kepada hamba-hamba di siang bulan Ramadan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari setiap hari di bulan Ramadan. Jadi puasa yang pertama adalah puasa dari pembatal, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, makan, minum dan berhubungan badan dan seterusnya. Maka ini adalah kewajiban seorang hamba ketika dia berpuasa di bulan Ramadan setiap harinya. Kemudian puasa jenis kedua adalah وصوم عن الحرام والآثام وهذا واجب في جميع الأوقات ولهذا كان على كل جارحة من جوارح العبد صيام فالأذن عليها صيام وهو الكف عن سماع كل محرم واللسان عليه صيام وهو البعد عن الآثام من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك وقس على ذلك سائر الأعضاء Jadi jenis kedua dari berpuasa adalah puasa dari perbuatan haram dan perbuatan dosa. Kalau puasa di bulan Ramadan, kalau puasa di bulan Ramadan itu cuma menahan dari makan dan minum ya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan sah saja. Adapun bulan-bulan berikutnya dia tidak berpuasa wajib, ya maka dia dibebaskan untuk makan dan minum dan seterusnya. Jadi seseorang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa wajib itu cuma di bulan Ramadan sah saja. Adapun jenis yang kedua ini adalah puasa dari perbuatan haram dan perbuatan dosa. Maka puasa ini adalah wajib di seluruh waktu. Di seluruh wak waktu. Dimanapun kita berada, di waktu kapanpun, maka kita wajib berpuasa dari perbuatan haram dan perbuatan dosa. Ya. Maka oleh karena inilah wajib ya anggota tubuh kita itu puasa. Seperti telinganya berpuasa, yaitu dia menahan dirinya dari mendengarkan segala yang diharamkan. Maka ini adalah di semua waktu, di setiap waktu, ya. Kita berpuasa dari perbuatan yang haram dan dosa. Contoh seperti telinga kita. Telinga, telinga kita wajib berpuasa. Di waktu kapanpun, puasa dari apa? dari mendengar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan gibah, mendengarkan orang lain mengejek ya. Dia tidak menegurnya, mendengarkan musik dan seterusnya, maka wajib berpuasa telinganya di segala waktu dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti wal, wal lisanu alaihi siyamun wa wal bu'du anil atham. Dan juga lisannya wajib berpuasa yaitu menjauhkan lisannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa lisan ini wajib di setiap waktu, di setiap saat ya. Maka lisannya ya tidak berdusta, lisannya tidak gibah, lisannya tidak mengadu domba ya, menggib, apa e, membuat seseorang itu terprovokasi dengan ucapannya kemudian juga lisannya dia tidak gunakan untuk menghina ya dan lisan ini termasuk anggota tubuh yang kecil ya, yang mudah digerakkan, yang mudah difungsikan tetapi bahayanya luar biasa ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi bahwa termasuk uh, afwan bahwa penyebab yang paling besar yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al karena mulutnya, karena lisan, lisannya dia tidak jaga ya. Ada seseorang yang ahli ibadah ya, yang mana dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi satu sisi dia tidak bisa menjaga lisannya ya, maka ini juga adalah kebinasaan kenapa karena lisan ini adalah termasuk anggota badan yang banyak menimbulkan dosa-dosa ada dusta ada gibah ada namimah ada menghina mengejek mencaci maki melaknat ya bersumpah dengan sumpah palsu kemudian apa lagi bercanda mele, mele, mele, melempati batas atau melewati batas ya kemudian memberi gelar orang lain dengan gelar yang buruk jadi sangat banyak dosa-dosa yang ditimbulkan oleh di lisan maka sangat benar ya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyaknya manusia masuk ke dalam neraka karena lisan lisannya nah puasa lewat lisannya itu wajib setiap saat dia tidak menggibah dia tidak berdusta dia tidak mencaci maki, dia tidak menghina, dia tidak bercanda kelewatan batas sehingga orang lain itu marah atau sakit hati. Nah, maka seseorang yang berpuasa dengan lisannya di setiap saat ya ini pun juga akan mendapatkan pahala yang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wanahwi dzalik dan selain itu sangat banyak contohnya wakis ala dzalika sairil a'dha. Syekh menyebutkan dan kiaslah ya eh, anggota-anggota tubuh lain yang juga wajib di, dipuasakan seperti mata wajib puasa setiap saat ya ketika dia melanggarnya maka dia berdosa ya maka mata wajib kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat terlebih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk melihat Al-Qur'an kita gunakan untuk melihat eh, ilmu-ilmu uh, ilmu -ilmu agama yang terdapat di buku kita fungsikan untuk membaca kita fungsikan ya, untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ini termasuk puasa. Jadi puasa lewat lisannya, puasa lewat e, matanya, lewat tangannya, lewat kemaluannya, kakinya, tangannya dalam artian dia tidak menggunakannya dalam perbuatan-perbuatan mak maksiat. Wallahu a'lam bisawab. Nanti insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya kalau ada umur ya. Maka kita akan memasuki hadis yang pertama tentang puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Semoga makin semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menambah menambah semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita harapkan, yang sangat kita uh, harapkan adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah kita, mengangkat bala kita, mengangkat ujian yang ditimpakan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya kita sering beribadah kepadanya ya seperti kita apa rindu dengan salat berjamaah, ya rindu pergi langsung ke majelis ilmu, ya bertatap muka dengan syekhnya, dengan ustadznya, ya langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala uh, di masjid-masjidnya. Dan inilah yang sangat kita yang sangat kita rindukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di masa sulit sekarang membuat seseorang itu semakin mudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka ini adalah sebuah kebinasaan kita hadapi ujian yang menimpa kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala muhasabah jangan-jangan ini adalah perbuatan-perbuatan dosa kita yang sering kita lakukan maka Allah berikan ujian kepada kepada kita dan tidaklah sebuah bala itu diturunkan ya kecuali dengan dosa dan tidaklah terangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.